Rasulullah SAW menegaskan dengan perintah-perintahnya untuk menikah semua ini menunjukkan bahwa syariat Islam memenuhi kebutuhan fitrah manusia. Kebutuhan dasar bawaan manusia jika itu dibuang maka akibatnya akan fatal. Secara biologis fatal. Secara sosial fatal. Secara agama fatal. Dan banyak orang karena terluka dari sisi cinta kemudian fatal juga jiwa. Untuk daripada nggak kesampaian sama si dia lebih baik saya bunuh diri. Betul kan ada yang seperti itu. Maka dari itu syariat nikah di dalam Islam ini sesungguhnya memenuhi kebutuhan fitrah manusia. Kedua, menegakkan rumah tangga menegaskan syariat Islam Berbeda halnya dengan syariat Selain Islam Hedonisme Menganggap Masalah-masalah seksual adalah masalah pribadi yang pada dataran bebas, tidak terbatas. Maka tidak ubahnya mereka adalah binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang Kemudian manfaat selanjutnya adalah dengan pernikahan berarti kita memperbanyak keturunan yang soleh dan melestarikan kehidupan manusia. Jangan takut menikah. Dan jangan takut punya anak. Jangan risau punya anak banyak. Jangan terkecoh oleh propaganda. Dua anak cukup. Laki-laki perempuan sama saja. Ini propaganda orang kafir yang kemudian dimasukkan ke dalam pikiran orang Islam supaya orang Islam jadi sedikit dan mereka menang secara mayoritas kuantitas dan kemudian mereka menguasai negeri ini menguasai negeri-negeri kaum muslim Betapa sangat bahagia kita kalau seandainya punya anak banyak di antara anak itu ada satu saja yang seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang satu seperti Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin di antara produk kita ini ada yang bijak, ada yang gagal, ada yang kemudian bandel. Mungkin, tetapi kalau anak itu banyak, hari ini kita punya harapan. Dari lima yang hidup, mungkin dua yang berhasil. Dan itu adalah saldo positif kita بأفعاله Jabir radhiyallahu anhu salah seorang sahabi jadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dan hadisnya sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim bahwa akan ada seorang hamba Allah di hari kiamat kelak tercengang melihat catatan amalnya dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Taala. Kemudian dia bertanya kepada Allah, Anna lihat. Bagaimana bisa ini derajat saya tinggi ini? Padahal saya merasa selama di dunia banyak maksiat saya, banyak dosa saya. Apa kata Allah Taala? Hada istighfari waladika min ba'di. Ini adalah hasil dari istighfarnya permohonan ampunnya anakmu setelah kematian. Allah yang meletakkannya di rahim ibu Allah Taala yang mengembangkannya sampai kemudian membesar Allah Taala yang memberi kita makan dan minum Allah Taala dan kemudian jadi itu membesar saatnya lahir Allah juga yang membukakan jalan. Allah juga yang menakdirkan betapa lekatnya mulut sang bayi dengan puting susu yang semula kering, keriput kemudian melentur. Kita tinggal jalanin. Tidak usah khawatir dengan banyak hal. Allah sudah menjadi rezekinya masing-masing. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadush." Fa mukathirun bikum anbiya yawm al-qiyamah. Wa fi riwayatin fa mukathirun umam al-qiyamah para wanita yang memiliki potensi beranak banyak dan memiliki sifat kasih sayang. Karena sesungguhnya aku akan berlomba dengan para nabi yang lain dari sisi lebih banyak mana umatnya. Kemudian poin yang berikutnya adalah menyempurnakan agama dan menjaga kehormatan. Kalau orang sudah menikah, maka kehormatannya terjaga. Apa yang diinginkannya mudah tercapai. Tidak ada andalannya. Turun ke jalan banyak merah putih berkibar-kibar. Bibir merah, pipinya putih, berkibar-kibar di jalanan. Kalau tidak punya di rumah bahaya. Apalagi zaman fitnah seperti sekarang ini. Kita tidak berusaha mencarinya, disodori sudah berusaha untuk tidak datang ke gedung film, tidak datang ke pusat-pusat CCD, tidak datang ke tempat-tempat penjualan kalender-kalender seronok. Ternyata begitu buka internet langsung lebih luas dan ternyata lebih terbuka. Kita ini di mana mana. Kalau kemudian tidak diberikan salurannya maka bahaya besar yang timbul. Jika orang sudah menikah, berarti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakat istakmala nisfarini." Dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Kalian sudah bin Nafsil maka hendaknya dia bergiat-giat berusaha untuk melengkapi setengahnya yang lain. Setengah berikutnya. Dan kenyataan Pak Bu, kalau kita belum menikah, kita punya duit banyak juga, kayaknya hilang begitu aja nggak terasa. Tapi begitu punya istri, maka semua itu menjadi termanage dengan baik. Dan ada artinya. Bayangkan satu suap yang kita berikan kepada istri kita itu bernilai sodakoh. Kita pulang kerja bawa uang, bawa bekal, bawa oleh-oleh, kemudian dimakan oleh istri kita, anak kita, apalagi istri kita punya piaraan dari ayam misalnya ayam juga dikasih dari kita makanannya itu semua bernilai sedekah tapi ketika kita hidup sendiri duit selalu deposito di bank dengan apa aja rasanya bebas padahal itu habis tanpa manfaat kembali kepada kita hambar huruf itu saja. Maka dengan menikah mendapatkan berkah dan mendapatkan faedah yang jauh lebih banyak di dalam hidup ini. Dan ini yang kita katakan hidup kita menjadi semakin hidup dengan menikah. Maka pesan kami yang belum menikah menikah. Kemudian mempererat hubungan keluarga dan saling mengenal di antara sesama manusia. Allah Taala menciptakan manusia ini dari satu asal Adam salam dan Hawa. Lalu dari keduanya muncul keturunan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, bernam kalau tidak ada pernikahan maka menjadi saling tidak mengenal. Makanya mengapa pernikahan itu disyariatkan dan lebih diutamakan dengan orang yang jauh dari keluarga kita, bukan dari keluarga dekat, dari keluarga yang jauh dari kita. Tidak satu kata diutamakan adalah yang di luar itu. Walaupun satu paket itu adalah sah agar berkembang pola kekeluargaan, kekerabatan, koordinasi antar kaum muslimin. Kemudian memberikan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan di dalam hidup. Tenang, karena gejolak hasratnya ini tersalurkan. Yang sebenarnya hasrat itu kan cuma sesaat. Begitu saat tersalurkan sudah. Paling berapa detik? Kira-kira berapa detik? Ya anak teman sendiri kira-kira. Nah, kita lihat berapa detik. cuma berapa detik itu berefek ketenangan yang luas dari ketenangan hati ketenangan jiwa itu muncul berbagai kemaslahatan kerjanya semangat dakwahnya semangat nah, yang dakwah semangat karena tidak kekeringan awalnya. Ibu-ibu juga begitu, masaknya jadi semangat. Merawat anaknya juga jadi semangat. Melayani suaminya juga jadi semangat. Dan banyak hal yang kita bisa lakukan termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala penuh dengan makna kesenangan. Masih banyak lagi yang lain, tetapi kita ikuti alur yang ada dalam makalah ini saja. Saya maksud hati ingin memeluk tapi apa daya umum yang bagus. ini ingin saya luaskan pembahasannya lebih dari makalah ini tetapi mungkin tidak menjadi efektif akhirnya kita kembali kepada makalah setelah kita paham mengapa kita menikah dan seberapa penting pernikahan itu maka tahapan pertama setelah kita memahami hakikat itu kita mulai membuat kerangka dasar dari sebuah pernikahan untuk simpelnya, pembahasan tentang pernikahan itu tidak ubahnya dengan orang yang ingin bercocok Mari kita berfantasi sedikit membayangkan orang petani ingin bercocok Pilih dulu bibitnya. Perhatikan lahannya Tekniknya seperti apa bercocok tanam. Jangan pilih tanah aspal untuk tanam dewo. Paham maksudnya? <clears throat> Sudah ditanam di silang, mulai bersemi dan tumbuh, semakin tumbuh menampakkan buahnya kemudian saat memanen memetik buahnya bagaimana memeliharanya disimpan dirawat dikeringkan dirawat dan dikeringkan dan dirawat dikeringkan dan sebagainya sampai kemudian menjadi siap sebagai sebuah produk dialah anak soleh mulai dari bibitnya kita harus pilih karena manusia ini bagaikan bibit-bibit yang laki-laki tentu dengan sangat mudah mendapatkan teknik pemilih dan kriteria yang dipilih karena banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara letterlek berbicara tentang memilih calon calon suami memilih calon istri ini yang paling banyak maksudnya. Tapi dalam pembahasan kita ini saya malah ingin lebih fokuskan pada pembahasan tentang calon istri itu mestinya juga selektif memilih calon penanam calon petaninya ini yang bakal bercocok tanam capable atau tidak? Profesional atau tidak? Amanah atau tidak? Awiyah? Soleh atau tidak? Walaupun bibitnya bagus, ternyata yang tidak profesional, tidak tahu bercocok tanam, kapan waktunya, akhirnya bibit yang bagus pun hambar-hambur begitu saja. Maka di sini harus jelas. Setelah kita berbicara memilih pasangan hidup, perhatikan di dalam masalah ini kita akan dapat. dan asal jadian ada calon suami memilih calon istri. Istri akan bertanya-tanya. Lalu saya asik aja begitu nggak ada hak untuk memilih buat saya. atau bagaimana ini sebenarnya? Mari kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita pedoman dalam memilih calon istri. Calon suami gimana? Yang nggak ada di sini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tungkahul mar'atu li Secara umum, wanita itu dinikahi dilihat dari empat kriteria. Kriteria pertama adalah hartanya. Ini termasuk orang yang dari keturunan berharta atau tidak. Apa dia sendiri juga punya harta atau tidak. Ini salah satu poin pilihan kriteria dan ini banyak diambil oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang memang isinya adalah pengen dosen pada kekayaan diri. Yang kedua, mengangkat keturunannya. Ini lebih baik daripada berpikir yang pertama. Lihat keturunannya, ini penting. Apakah kita menikahi orang yang dari asal keturunannya koruptor, yang tidak memiliki akhlak, yang tidak kenal masjid, atau bahkan menentang dakwah dari keturunan mana ini? Begitu pula istri, calon istri, terutama walinya akan melompat dari jendela harem. Melihat dari sisi sisi keturunan. Apakah dari keturunan orang yang baik mereka? Kemudian dari sisi keturunan juga apakah dia termasuk dari keturunan orang yang beranak banyak atau tidak? Karena di antara anjuran Nabi alaihi wassalam adalah menikah dengan orang yang berpotensi beranak banyak. Kalau laki-laki demikian mencari calon istrinya, maka demikian pula calon istri terhadap calon suami ini suaminya model kering atau basah? Model encer atau padat? Boleh calon istri lewat walinya atau lewat kakaknya kemudian minta keterangan kesehatan calon suami. Anda mau melamar anak saya? Uh, saya minta beberapa berkas saya orang berkata mau melakukan kerja. Boleh. Saya ingin report dari kesehatan Anda selanjutnya. Coba kalian dilihat spermanya nol. Allah haula wala quwwata illa billah. Gimana nanti anak saya? Nanti dituduh ini putri saya mandul, padahal dia yang mandul. Dan ini banyak terjadi. Begitu sudah berjalan sekian lama, ternyata nggak dapat-dapat anak. Suaminya mengandalkan alasan ini untuk kawin lagi. Walaupun memang kawin lagi itu sah, tetapi kalau ini kemudian dijadikan andalan, maka ini artinya penjajahan terhadap wanita. Bukankah itu terjadi? Ini real. Kita bicara realita, walaupun di dalam kita kita pikir tidak dibahas ini. Maka wali perempuan itu jangan cuma sekedar mendengar uh, eh, penuturan calon mantunya ini yang manis-manis. Semua itu dibikin manis ketika kau. Boleh selesai. Nah, Bapak minta Eh, kamu ke lab coba cek kesehatan seberapa dan kamu juga boleh minta data kesehatan eh, anak saya jadi pertimbangan karena apa perintah dan anjuran untuk memilih pasangan yang berpotensi beranak banyak itu bagaimana kita memilihnya? Indikatornya apa coba? Dari mana kita bisa lihat? Ini ada sebuah usaha bahwa itu pada akhirnya setelah menikah Allah Taala takdirkan orang ini ternyata tidak mendapatkan keturunan setelah baru setelah sekian tahun mendapatkan keturunan itu qadar Allah berarti usaha kita sudah maksimal. Kemudian kecantikan. Ini biasanya justru adalah poin yang pertama. Nggak cantik ya, jadi nggak minat. Betul apa betul? Kalau udah betul, nggak usah dibetulin nanti malah rusak. Betul ya? Tetapi perlu diketahui cantik itu ternyata ukurannya tidak satu. Tidak semua orang memandang kecantikan itu dari satu sisi. Ada yang begitu melihat matanya sudah cukup tertarik. Ada yang melihat bibirnya sudah cukup terbayang-bayang terus. Ada yang mendengar tutur katanya yang lembut dan santun. Sudah langsung tertarik. Walaupun kulitnya hitam. betapa banyak saya perhatikan pasangan yang menurut pandangan saya ini laki-lakinya membuat tentang percayanya yang ceweknya kayak dan sebaliknya ada yang kan, cantik sekali masya Allah tapi kok suaminya kok semerah kayak ternyata tidak sampai membuahkan anak banyak. Cocok. Jadi permasalahan kecantikan atau ketampanan ukurannya ini yang relatif. Maka dari itu, kita harus tanamkan di dalam diri kita satu keyakinan bahwa Allah Taala telah menciptakan kita semua manusia itu pada dasarnya dalam bentukan yang sebaik-baiknya. Tidak ada makhluk Allah Taala yang jelek. Allah Taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4. لقد خلقنا الإنسان Jadi ini jenis makhluk laki-laki ataupun perempuan masuk ke dalamnya dalam bentukan yang sebaik-baiknya. Maka ini harus kita yakini di dalam hati kita sehingga memunculkan percaya diri. Lebih dari itu, inner beauty. Kecantikan yang muncul dari dalam diri. Dari jiwa kita. Dari kepribadian kita. Dari kalbu kita. Maka ini akan memancarkan kecantikan tersendiri. Keelokan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang yang hidungnya mancung atau matanya juling atau alifnya gamplang dan sebagainya. Ini masalah kecantikan. Berarti wanita pun boleh pula memilih calon suaminya di mana ini memiliki sisi yang menarik buat dia. Maka dari itu Nabi alaihi wasallam ketika menjelaskan lebih detail tentang kriteria kecantikan itu dalam sebuah hadis yang sahih Nabi alaihi wasallam menyatakan jika nazarta ilaiha farrat" Kalau kamu pandang dia, kamu jadi tertarik. Nah, makanya dari itu ada syariah nazar. Nanti setelah ini kita bicara nazar. dari semua kriteria yang tiga itu ternyata yang harus lebih diutamakan ini yang terakhir justru agamanya agamanya baik apa enggak oh iya agamanya Islam bukan itu maksudnya kalau perempuan kemudian mau menerima pinangan orang non muslim itu ini halal tidak boleh yang kita bicarakan ini dalam konteks Islam kaum muslimin maka yang dimaksud dengan agamanya kualitas agamanya adalah ibadahnya ibadahnya kesolehannya, kesolehannya itu akan mengikuti bagaimana dasar-dasar ilmiahnya Dasar-dasar ilmunya itu akan baik ketika memiliki manhaj dan pola beragama yang benar. Maka pilih ini orang manhaj beragamanya benar atau tidak? Pola pikirnya dalam beragama benar atau tidak? Termasuk orang yang sangat kuat membela bid'ah atau setidaknya kalaupun dia masih belajar dia orang yang mudah menerima penjelasan tentang kebenaran. Maka perhatikan dari sisi ini yang dimaksud dengan agamanya itu bukan masalahnya muslim atau non muslim. Kalau sudah non muslim memang sudah bukan pilihan. Berarti bukan memilih itu mah asalan, bukan memilih. Yang namanya memilih itu pasti untuk mengambil yang tersedia. Baik kalau sudah datang kepada bapak ibu sebagai calon wali seorang pemuda yang bapak-bapak ibu-ibu sudah seleksi agamanya bapak percaya Firqah dengan amanahnya, dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan kesalehannya, maka nikahkan segera dengan anak bapak. Kalau tidak, maka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul fasadun kabir, bahaya. Selanjutnya, setelah kita memiliki parameter di dalam memilih, maka melangkahlah. Boleh lihat-lihat ketika jalan seperti oh, ini kayaknya tanya-tanya oh dia kakaknya ini saya tanya sama kakaknya masih tinggal belum ada yang punya iya di mana rumahnya saya kakaknya iya baik saya datang ke rumah jadi benar-benar ketika melihat-lihat itu memang karena sudah siap betul sudah punya perangkatnya sudah siap. Datang, gentleman, itu kata orang. Bila pakai SMS, teleponan, apa pertemuan di mana dulu apa salam? aja. Jadi orang-orang pengertian seperti itu. Sudah sering lihat apalagi sesama di kantor biasa biasanya di Universitas Cilok ini. Sekantor dilihat ya datang ini ke Datang ke orang tuanya. Bukan ngambil, Datang ke orang tuanya. Bapak, saya ingin lebih kenal tentang putri Bapak. Walaupun mungkin ini baru ya, Tapi biasanya orang tua yang profesional sudah mengerti ini arahnya kemana. ingin kenal lebih dekat tentang putri Bapak. bertanya. Tahap berikutnya barangkali sudah lebih mantap. Saya ingin lihat. Ini namanya nador Nador itu artinya melihat. Sebagaimana kita akan bercocok tanam, maka kita pilih bibitnya, dilihat dulu. Oh, ini varietas bagus. Oke sesuai dengan spek biodata yang saya baca. Ada sisi lain. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ketertarikan atau tidak tertarik. Kalau memang sudah tidak tertarik, maka berikan jawaban yang santun. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan proses ini tidak menyakitkan. Ini sudah melihat. Baru kemudian, kalau setelah melihat ini langkahnya adalah penetapan keputusan di dalam hati sendiri supaya teguh. Disitulah mulai istiqomah. Istikharah itu sholat. Sholat sunnah. Bukan sholat fardu. Min al fariba kata Nabi alaihi salatu wasallam. nabi istikharah min al fariba bukan pada sholat fardu. Maka mungkin setelah melihat pulang Timbang-timbang Bismillah, tawakal Allah, saya tertarik. Sholat dua rakaat di dalam sujud dalam tasyahud akhir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketetapan hati Allahumma inni astaghfiruka Ya Allah, aku mohon pilihan terbaik darimu ya Allah. Iya atau tidak, pilihan terbaik itu bukan antara si bulanan atau bulanan atau bulanan ini namanya tukang lancar. gitu ya. Ini juga biasa terjadi pada sebagian pemuda yang tukang lacak. Dia juga datangi juga rumah sana, datangi rumah sana, datangi rumah sana. Nah, baru kemudian dia sholat istiqoroh, kemudian dia pilih-pilih ya Allah, menurutku yang terbaik pilihannya yang mana? Bukan begitu maksudnya istiqoroh. Sudah jelas pilihannya ini kemudian mohon ketetapan hati dari Allah Taala iya atau tidak di situ Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan iya atau keraguan tidak ini istikharah yang benar baru kemudian langkah selanjutnya adalah melamar lama tetapkan pilihan itu dan ikat ya ini meminang meminang di dalam bahasa Arab disebut khidbah maka dengan demikian telah diikat dengan khidbah ini di mana orang lain sesama muslim tidak boleh melangkahi ini, tidak boleh menyerobot selama ini sudah dikhidmat. Kalau baru dilihat-lihat, semua boleh. Tapi kalau sudah dihitbah dan dia pun menerima. Kecuali ketika dilamar akan dipinang kemudian calon mempelai wanita melihat saya nggak tertarik sama dia dia tampak mungkin banget jadi sudah saya cuma begini aja lalu sampaikan kepada walinya pak saya tidak siap dengan lelaki ini. Walaupun dia melamar, kemudian wanita yang tidak siap tidak boleh kemudian memaksakan diri. Dan bapak juga tidak boleh memaksakan diri, memaksakan anak. Karena anak ini yang punya hak. Kita di masyarakat menemui fenomena banyak orang tua yang tidak paham hakikat hak dan kewajiban ini menikahkan itu adalah kewajiban orang tua, bukan hak orang tua. Perhatikan. Dinikahkan adalah hak putri dan merupakan kewajiban orang tua. Kalau dibalik, menikahkan adalah hak orang tua. Ini yang terjadi Orang tua sering memaksakan kehendaknya terhadap putri. Dan banyak sekali pemuda yang terhambat menikah dengan seorang gadis pilihannya padahal sama-sama soleh dan solehah tetapi karena masalah masalah tertentu yang tidak prinsipil kemudian tidak dinikah sudah melamar yang sudah diterima. Selanjutnya adalah akad nikah. Dalam akad nikah ini harus terpenuhi empat hal. Tidak usah dibaca makanya. Saya akan singkatkan masalah ini. Pertama harus adanya wali Wali ini apakah bapaknya sendiri? Dan ini yang lebih utama. Atau kemudian kakaknya, atau adiknya yang laki-laki, atau pamannya. Baik paman dari bapaknya atau paman dari ibunya. Ini ternyata misalnya semua pihak keluarga menentang Kenapa? Karena calon suami yang diinginkan oleh putrinya itu berjenggot. Orang tuanya dan keluarga besarnya ini punya image yang negatif tentang orang berjenggot. Kemudian putrinya menuntut haknya karena itu hak putri. Kewajiban orang tua ini yang ingin saya tegaskan. Kenapa ini yang saya tegaskan? Banyak yang terjadi Keluarga besar Dan mulai putri Menolak calon suami yang dipilih oleh putri tersebut disetujui oleh putri tersebut hanya karena lantaran jenggotlah celananya yang lah mereka tidak mengerti maka putri ini dalam keadaan tersekat dari berbagai pihak dalam keluarganya boleh kemudian mencari orang saleh atau wali hakim yang dia yakini kesalehannya mereka untuk membalikan diri. Tetap dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Harus tetap ada wali. Kedua, ada mahar. Apakah mahar itu tunai atau utang? Akan saya bayar nanti. Tapi belum boleh masuk sebelum bayar uang kuncinya. Ya, kuncinya ini adalah mahar. Sampai saking lazimnya ini Nabi alaihi Wasallam ada seminar yang lain? Tolong suara-suara yang lain direkam. Mahar. Saking pentingnya mahar ini Nabi alaihi salatu Wasallam melazimkan, mengharuskan Kata beliau sallallahu alaihi wasallam walau khataman min hadid. Meskipun dalam bentuk cincin dari besi. Ini menunjukkan apa? Bukan menunjukkan boleh diremehkannya mahal. Kan boleh kan dengan cincin besi aja. Akhirnya dia beli cincin yang 5 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, tiga negara, di emperan telepon misalnya nah ini mas kawinnya ya, tidak diterima bukan itu maksud hadis itu maksud hadis itu menunjukkan lazimnya saking harusnya mahar itu sampai kalaupun seandainya cuma punya itu tetap harus dibayar baik yang ketiga ada ijab dan ada kabul. Ini yang akan kita praktekkan. Perlu praktek ini. Tapi kita praktekkan antar pemuda anggap saja yang satu walinya yang satu calon mantu kamu berdua maju maju Masalahnya kalau seandainya saya yang praktekkan, saya meningkatkan putri saya yang kepada kamu. Nanti dulu saya lihat dulu kamu kayak gimana. Anggap ini adalah calon wali jadi ini adalah calon suami, calon mantu. Tidak harus putrinya ini ada di depannya, Maka wali ini mengatakan kepada calon mantunya, saya nikahkan Anda bernama siapa misalnya Muhammad ibnu Ahmad dengan putri saya, begitu ya? Dengan putri saya bernama apalah namanya? Kamu punya putri dia apa? <laughs> ya? Ah, dengan mas kawin ya dengan maharnya apa misalnya mobil ABB misalnya boleh apa yang mau dimaharkan tunai kita dipraktekkan coba contoh saya nikahkan mobil saya nikahkan anda saya anda penjelasan. Boleh juga misalnya maharnya hafalan Al-Quran juz ke-30 misalnya. Dan ibadah tunai berarti kalau bacaan juz ke-30 Al-Quran al dibayar tunai berarti di majelis itu ia bacakan dengan hafalan misalnya, dengan hafalan. Maka pahalanya itu untuk calon istri. Baik. Sudah selesai. Biasanya hari itu sah masya Allah, kencang halus. Baik. Khutbah nikah. Dianjurkan agar disampaikan khutbah nikah di menjelang akad nikah. Dan kebanyakan justru khutbah pernikahan ini malah diselenggarakan setelah khutbah nikah ini merupakan arahan bimbingan kalau sudah terjadi bimbing apa banyak pelanggaran yang terjadi yang membimbingnya dikasih kesempatan setelah terjadi pelanggaran Misal, di masyarakat awal terjadi ketika akan nikah ditambah lagi dengan kebiasaan berdiri kedua mempelai kemudian mengambil cincinnya diletakkan di jari istrinya. Ini asalnya adalah dari agama Nasrani. Kebiasaan ini adalah kebiasaan agama Nasrani, Kristiani. Pada agama mereka itu ada sebuah ritual seperti itu, di mana ketika mempelai pria meletakkan cincinnya itu ke jarinya mempelai wanita dengan mengucapkan sesuatu yang intinya kalau dalam Islam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam agama mereka yang ada dalam bahasa Inggrisnya adalah in the name of Father dengan nama Allah Bapa. Maka yang melakukan seperti ini merupakan tasabbuh lil haram. Maka sebelum Eh, kejadian-kejadian pelanggaran-pelanggaran seperti itu terjadi, hendaknya khutbatul nikah yang merupakan tausiah pesan-pesan nikah agar segera disampaikan sebelum akad nikah. Sudah kita bicarakan tentang akad nikah dan maharnya sudah dibayar. Sekarang berarti boleh sudah sah. Akad nikah ini tidak harus di hadapan umum. Kalau mau simpel, karena kita berkaitan dengan administrasi negara juga, maka walinya siap, kemudian calon suaminya siap, bisa berdua berangkat. Atau kalau memang mereka orang-orang KUA karena membutuhkan juga tanda tangan calon mempelai putri, maka juga dibawa. Langsung saja ke KUA, kemudian dinikahkan bahwa saksi dua, ya, yang tadi kurang satu ya, ada saksi dua. Poin yang tadi saya lupa, harus ada saksi dua. Ada saksi dua, kemudian ada walinya, ada kalau suaminya ada maharnya, sudah datang langsung ke KUA sudah diresmikan urusan administrasi bayar berapa Pak bayar sudah selesai. Dan jangan sampai ada pembacaan si ta'lir Sighah at-ta'lil artinya e, pernyataan ta'lir sesuatu yang digantungkan. Pernyataan yang menggantungkan di antaranya adalah saya sebagai suami kalau eh, berjanji apabila uh, saya meninggalkan istri selama enam bulan dan tiga dalam ini maka jatuh salah saya satu. Ini tidak boleh. Hilangkan yang seperti ini. Maka otoritas wali di sini dipakai. Jangan dikomando, jangan didominasi oleh pihak lain. Ini urusan wali nikah dan mempelai pria. Mempelai pria tidak mau membaca surat ta'lim itu hak dia. Maka bacakan ijab dan kabul sudah selesai maharnya dibayar, kemudian catat nikah selesai, bukunya ambil, bayar selesai urusan. Sudahkah? Kita bicara walimah belakang Mestinya dan yang ada di dalam sunnah Nabi Alaihi Wasallam setelah akad nikah selesai itu tidak silakan tidak bermalam tidak boleh menikmati menu yang pertama malam pertama besoknya baru diadakan walimah misalnya jadi walimah itu setelah sah sudah selesai semua. Nah sekarang langkah ketika masuk kamar. Ini saat-saat yang menegangkan. Perhatikan jangan sampai ada yang ngantuk kalau yang ini. sudah kan tadi pulang masuk kamar? Sholat dulu dua rakaat berdua. Baru kemudian silahkan lakukan komunikasi sederhana dengan penuh kelembutan, sumbu rayu dengan penuh kemesraan, dan selanjutnya itu adalah ladang anda untuk bercocok tanam. Kata, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an nasikum. Istri-istri kalian adalah bak ladang-ladang kalian. maka silahkan kalian datangi cocok tanami ladang ladang kalian dari manapun dengan cara bagaimanapun yang kalian suka. Kemudian dibatasi di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam semuanya boleh yang penting dari arah keluarnya anak bukan dari arah eh, bukan bukan dari tempat keluarnya kotoran. Maka boleh dari depan, boleh dari belakang, boleh dari samping, boleh atas bawah, boleh maju mundur, boleh guling-guling silahkan anna syi'tum dengan catatan pada jalur keluarnya anak bukan pada jalur keluarnya kotoran baik ini sudah selesai besok paginya misalnya walimah yang mestinya mengadakan walimah itu adalah mempelajari. Ada kebiasaan di masyarakat yang membuat walimah yang rame-rame ya kan? Uh, yang punya putri kebalik justru walimah ini adalah tanda syukur dari suami telah mendapatkan istri telah mendapatkan nikmat dari Allah Taala, maka silakan berwalimah. Walimah ini bisa diselenggarakan dengan menyembelih seekor kambing di masa atau lebih dari itu. Dalam walimah itu maksud utamanya adalah i'lan nikah mengiklankan pernikahan tersebut mengumumkan kepada yang ramai dari pihak keluarga, kerabat, tetangga, kenalan-kenalan, saudara-saudara, masyarakat yang ada di situ agar tahu bahwa si bulan telah diambil si bulan, si bulan telah menikah dengan si bulan. Sehingga ketika mereka itu berjalan berdua tidak kemudian menjadi bahan gunjingan dan tidak menjadi bahan fitnah. Di sini perlu kami sisipkan juga masalah ada bagi tamu undangan. Pada dasarnya ketika kita diundang untuk menghadiri walimah hukumnya apa? Wajib. Kalau undangan tersebut sekaligus disebut namanya, apalagi sekarang pakai bis undangan, pakai kartu undangan, kepada yang terhormat Bapak Bejo misalnya uh, ah, undangan walimah walimah aus dilihat dibaca tanggal sekian tempatnya di ini ini jam sekian sampai jam sekian wajib hadir karena dengan namanya itu Tapi kalau misalnya undangan itu general di pengajian misalnya ada yang memberitahu bapak-bapak ibu-ibu besok saya mau dinikahkan ya e, tempatnya di anu silahkan bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin muslimat hadir dalam walimah saya ini berarti tidak ada ta'adil tidak ada penentuan di bulan kah di bulan di bulan maka selama sudah ada yang mewakili maka yang lain itu tidak boleh jadi bedakan antara yang takdir ditentukan dengan namanya dengan yang tidak ditentukan sisi lain walaupun wajib kalau kita datangi walimah kemudian ternyata ada acara mungkar joget-joget orkes dangdut eh, organ tunggal ada pintu wanita murahan ada bunga-bunga baju atau pengantinnya ala Jawa pakaiannya pakai pakaian set wilda sekitar wilayahnya ada terbuka maka haram untuk mendatangi. undangan tersebut menjadi tidak mengikat kalau ada kemungkaran itu. Kecuali kita datang ke situ bisa untuk memberikan pelurusan terhadap kemungkaran itu. Kemudian jangan lupa bukan merupakan adat Islam ketika di dalam pesta walimah tersebut kemudian orang makan dan minum dengan berdiri sambil ngobrol Allah ini sana kembali. Maka diatur juga oleh Dua Walimah agar tempat tersebut didesain dengan benar sesuai dengan sunnah. Pertama, tempat tersebut disekat dengan sekat yang tidak memungkinkan bagi laki-laki untuk intim. Perempuan, perempuan untuk bercampur baur dengan laki-laki. Jadi makanannya juga masing-masing, tempatnya juga masing-masing. Kemudian jangan lupa mendoakan. Sudah selesai, nikahnya sudah selesai, akan nikah sudah sah, kemudian doa. Doa untuk memulai ini pengantin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sudah malam pertama sudah susunan di dalam makalah ini menurut saya terbalik. Karena seyogianya di dalam sunnah itu malam pertama dulu baru lima, Ya, sudah sah dulu besok lima. Bahkan Nabi Alaihi Wasallam pernah menikah kemudian tiga malam berikutnya. Setelah tiga malam berikutnya baru kemudian mengadakan walimah sekarang sudah mulai masa-masa enak sudah masa E sekarang jangan lupa kalau sudah mulai ingin jangan lupa doa Allahumma jannibna shaytan wa jannibna syaitan ma razaqtana mau mulai aktifin wa maka berdoa. Allahumma jannibna syaitan ya Allah hindarkanlah syaitan dari kami wa jannibis syaitan ma razaqtana dan hindarkan anak yang kau karuniakan kepada kami dari syaitan hindarkan kami dan anak kami dari syaitan Sudah sekarang sudah hadir Cepat ya baru aja satu jam ya kan sekarang kita diri. Namanya juga kursus singkat. Dan sekarang serba instan zamannya. Sudah hadir? Maka perhatikan. Jangan risau tentang laki-laki atau perempuan bakal anak kita ini. Repot dari gue lah. Inilah, itulah. Begitu ternyata dilihat, wah cewek. Pasti ya aku. Kenapa? Emangnya sama cewek kenapa? Kalau punya pemikiran seperti itu kembali ke zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah orang-orang kalau di e, beritahu kenyataan bahwa istrinya melahirkan anak perempuan udah langsung memerah padam mukanya, langsung bersembunyi, tidak mau nemuin orang, malu. Dan buru-buru mengambil bayinya yang masih merah itu dibawa ke padang pasir, di perut yang padang pasir dan dimasukkan bayinya yang masih merah itu ke dalam lubang dan ditutup. Demikian ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semasa jahiliyah dulu. Dia pernah mengalami hal Maka dari itu, untuk menghindari sifat-sifat jahiliyah seperti itu, cobalah. Untuk tidak usah mendekati sebab-sebabnya. Barangkali kita menginginkan anak laki-laki, ternyata setelah di WG perempuan. Atau kita menginginkan perempuan, ternyata di WG laki-laki akhirnya melemahkan semangatnya dia sendiri. Maka jangan risau. Tentang anak kita bakal lebih lagi apa perempuan. Sudah lahir sekarang. Tadi baru saja hamil, sekarang sudah lahir. Kelahiran anak ini. Yang pertama, masalah mengadani dan mengikamani ada dua hadis. Yang satu derajat kehangatan riwayat Abi Dawud Rasulullah Taala dan yang lain hadisnya mawdur Yang derajat hasan adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadai di telinga Al Hasan wa Husain ketika mereka lahir mengazani. Jadi mengumandangkan azan. Tetapi yang maudu'un hadis yang palsu itu berbicara tentang membisikkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ini hadisnya palsu. Jadi untuk menegakkan masalah ini dan langsung bisa rujuk pada kitab yang Qayyim Al-Jauziyah mau Maulud di Ahkamil Maulud. Sudah? Setelah itu, sebaiknya dibawa ke orang saleh untuk didoakan atau dimintakan doanya orang saleh untuk anak tersebut. Kemudian keluar dekatnya tetangga, saudaranya, kenalannya yang tahu bahwa mempelai e, laki-laki e, dan perempuan ini telah menghasilkan buah, tanamannya sudah berbuah, maka hendaknya mendoakan, memberikan ucapan selamat. Ya. Di antara ucapan selamatnya berupa doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu laka fil mawhubi Atau buri kala fil mawhubi ونزقت بالرب وبلغ حلمه semoga Allah berkahi anak yang Allah karuniakan kepadamu dan semoga Allah sampaikan dia sampai masa dewasa dan semoga Allah berikan kamu rizki berupa kebaikan anak ini. Kemudian sudah mendoakan, sudah memberi kabar gembira, selamat dan doa. Kemudian memberikan nama. Eh, tahnik dulu. Tahnik, apa itu tahnik? Tahnik berasal dari kata hanat. Hanat adalah langit-langit atas dari e, mulut kita. Ya. Itu langit-langit. Artinya kita lumatkan kurma misalnya dengan mulut kita dari situ kemudian kita ambil dan kemudian dilekatkan eh, e, pada langit-langit mulut tersebut dan digosok itu namanya tahmid ini yang sebelum dia minum baru kemudian pada hari ketujuhnya lakukan akikah akikah ya dan pada akhir waktu ini terdapat perbedaan pendapat yang telah ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah. Ketetapan yang wajib insya Allah bahwa hukum akibat ini adalah sunnah muakkadah dan statusnya gadai sunnah muakkadah dan statusnya ya. Kalau tidak ditunaikan, maka orang tuanya menjadi tersekat untuk mendapatkan syafaat dari anaknya ini. Aturannya pada hari ketujuh berarti kita hitung dari hari kelahiran. Hari lahirnya misalnya maghrib. Maghrib hari ini hari ini apa? Ahad. Maghrib berarti sudah masuk hari Senin, Pak. Jadi batasnya kalau sudah mulai maghrib itu berarti sudah lewat hari. Maghrib hari ini misalnya berarti sudah masuk Senin. Hitungnya dari Senin berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya nanti, Ahad depan berarti. Aktifahnya, ya. Saat itu diberi nama anak tersebut, diresmikan namanya, kemudian yang kedua dicukur rambutnya seluruhnya, jangan dikuntung, haram untuk membuatnya kunjung baik kunjung satu maupun kunjung empat ini main bulu jangan juga dicukurnya hari ke-40 yang itu mah cukur bapak ibunya ya jadi hari ketujuh cukur beri nama kemudian sembelihkan kalau anaknya laki-laki maka kambing dua kalau anaknya perempuan kambing satu Bagaimana kalau seandainya hati atau kebohongan lebih baik? pasti Malik rahimahullah ta'ala menyatakan Aku lebih suka tetap memakai kambing Di dalam akibat Walaupun saya lebih menyukai unta atau sapi di dalam kurban dalam udhiyah. Secara umum hukum udhiyah dengan akibat ini hampir sama. Tetapi dari sisi jenis hewannya di dalam akhirat karena ditentukan dengan dengan penyebutan namanya syatun. Lil gulami syatani mukafiatani walil jariyati syatun. Bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor kambing. Nah, karena disebutkan kambingnya ini, maka ini yang sesuai dengan sunnah lebih disukai walaupun tentu kerbau lebih gede, tentu sapi lebih gede. Berbeda halnya dengan kurban, Ada pun masalah umurnya, kriteria, kesehatannya dan sebagainya semua sama seperti aturan di dalam kurban kurban. Yang terakhir adalah menyusui. Kita singkat pembicaraannya masalah menyusui. Masalah menyusui ini Bapak Ibu bisa rujuk pada ayat ke-233 surah Al-Baqarah dan mungkin dengan waktu yang tersedia pada pagi ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Barangkali kalau ini eh, kurang memberikan keleluasaan di dalam materi ilmiahnya bisa kita ulang di tempat lain dengan perangkat ke eh, daulah yang dari dia. Sallallahu alaihi wasallam وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sesi Ustaz Muhtaram jam berapa? Kalau sudah datang langsung disambung, tapi kalau belum datang kita pakai tanya jawab. Silakan. Tanya jawab eh, disiapkan dengan kertas, jangan sampai dengan lisan karena ini akan berseri-seri biasanya iman jadi berbeda. Oke, bagi siapa yang belum menuliskan pertanyaannya. Kita jawab dulu yang sudah ada langsung. Pertanyaan pertama, apakah sholat sunnah yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan berjamaah atau munfarid? Berjamaah. Ustaz tolong dituliskan di board doa kelahiran dalam pengalaman ilmu dokteran ketika bayi lahir langsung diletakkan di atas dada ibunya untuk mencari putih susu ibunya sebelum si bayi dibersihkan atau dimandikan. Saya tidak tahu ini saya kedokteran dari mana, ya. E, tetapi yang kita bicarakan ini adalah sunnah. Jadi tidak bisa kemudian dikonfrontasikan antara sunnah dengan ilmu apapun. Untuk akikah hari ketujuh tidak punya uang, boleh tidak kalau punya uang atau e, jadi korban? Ada pendapat, namanya juga pendapat. Di antara ulama yang berpendapat apabila hari ketujuhnya itu bertepatan dengan hari raya korban maka disekaliguskan itu adalah korban sekaligus akil Wallahu a'lam. Ini namanya juga pendapat. Ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini tidak punya uang, maka uh, para ulama diantaranya mereka mengeluarkan statement bahwa lebih baik dia berhutang daripada mengulur atau mengundurkan akibat. Karena akibat ini memang ditentukan waktu. Anak saya wanita belum diberikan sudah dua tahun karena rumah sakit tidak mengizinkan. Bagaimana hukumnya? Diberikan. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rumah sakit tidak mau, kan ada praktis yang lain. Ini masalah teknis saja. Apakah dibolehkan mengadakan walimah kesyukuran sebelum pernikahan? Ini tidak ada dalam sunnah. Nyukurin apa? mewalimahnya apa? Kalau misalnya walimah terjadi, resepsi eh, makan-makan e, terjadi, ternyata laki-laki kabur atau perempuannya dibawa kabur orang. Ini lebih parah lagi keadaan. Yang jelas yang ada di dalam sunnah adalah al-haq wal-haq wa ahakku ajil salat yang hak itu adalah lebih berhak untuk diikuti. Bagaimana orang tua yang tidak mampu memberi haknya apakah tidak dapat syafaat dari anaknya? Dari anak meyakini yang tidak akhirnya dia tidak dapat. Tapi dari anaknya yang diakikahi maka tentunya dapat. Dan syafaat itu bukan hanya dari anak, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari amalnya bacaan Al-Quran surah Al-Baqarah surah Ali Imran diantaranya dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan maju lebih duluan menghadap Allah Taala memberi syafaat kepada pembacanya. Mohon jawaban kepada apabila setelah anak besar umur sebelas baru ada rezeki apa informasi bisa dilakukan? Allah ada di masalah khilaf di antara ulama ada yang mengatakan boleh, tapi ini sifatnya pendapat ya saya lebih menekankan yang tadi kalau memang kita masih belum punya maka kita berusaha untuk mencari pinjaman dan itu lebih baik karena pinjaman itu bisa kita bayar kemudian sedangkan hari ketujuh itu tidak bisa digantikan dengan hari keempat belas nilainya berduaan harus disertai dengan mahramnya perempuan atau mahramnya e, laki-laki ini dari dari wanita. Misalnya e, laki-laki e, membawa e, adiknya yang perempuan atau membawa ibunya atau wanita tersebut disertai oleh ayahnya maka silahkan lihat minta buka jilbabnya misalnya pengen tahu kulitnya, pengen tahu kulitnya tapi secara umum melihat wajahnya itu biasanya sudah mewakili kalau yang dicari adalah kriteria Ada pun hal lain kalau memang mau ditanya, eh, kamu punya penyakit apa deh? ini bisa lewat biodata atau apa. Jadi tidak tidak harus kemudian diperdetail sampai ke lekuk-lekukannya yang minta diperlihatkan. Ini tidak wajar. Mohon nah, yang lain pada saat sebelum hijab kabul perlukah calon mempelai wanita meminta izin kepada orang tuanya. Ini adalah acara yang diadakan menjadikan acara semakin panjang dan orang semakin kesel. Sebenarnya ini tidak ada minta izin ke orang tua. Emang selama ini ini aja sama nanti? Justru yang harus minta izin itu adalah orang tuanya ini kepada anakku. Apa maksudnya? Nah, kamu mau bapak nikahkan dengan si Kamu setuju juga nak? Itu Bukan kemudian anak minta bantu bapak, saya mau berpisah dari bapak dan selama ini saya sudah banyak merepotkan hari ah, itu bahasa bahasa sudah bahasa. <laughs> Gak ada lagi yang seperti itu tidak. Nanti habis itu apa namanya telurnya dipecah lagi diinjak apa ini tidak mensyukuri nama Allah. Telur sudah makan malah ini Apakah boleh kita tidak menghadiri pernikahan yang diadakan oleh jamaah tabligh? Hukum jamaah tabligh mereka adalah muslim. Sesama, sesama muslim, ikhwan kita harus ini. Permasalahannya yang membolehkan kita untuk tidak hadir dalam walimahnya adalah kemungkaran yang ada di dalamnya. Kalau mereka mengadakan kemungkaran dalam walimahnya, Jangan jamaah taklim. Teman sendiri yang sudah pernah salah pun tidak berhak dia tiga hari beriman. Jadi tidak memandang ini untuk apa atau apa. Dia muslim. Saat minum akikoh hanya menyembelih kambing, dimasak lalu dibagikan. Atau ada cara syukuran malamnya dengan syukuran diiringi al-barzani? Al-Bandan itu adalah perjanjian kesepakatan antar syaitan. Isinya adalah ada hak dan ada batil. Ada cerita tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar dan ada puji-pujian sanjungan yang berlebihan sampai menempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada posisi ketuhanan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini malah perlu dikupas tuntas tentang bandan ini. Barangkali di kesempatan lain kita bisa hadirkan kita berjanji dan kemudian kita kupas tuntas. Boleh? Boleh. Nah, tapi bukan untuk kemudian setelah itu diramaikan. Hah? Nah, supaya tahu artinya paling tidak dan kalau eh, mana sisi-sisi yang harus diwaspadai. Karena banyak orang yang melihat asal itu bahasa Arab berarti Islam sampai Quran bahasa Arab dianggap sama dengan Al-Quran. Faktanya baik Al-Quran dan Al-Quran. Sungguh beda antara Quran dan Al-Quran. Jadi tidak boleh ini dengan ini berjanji dan sebagainya. Yang lebih parah lagi sekarang ini kalau dulu namanya bilang itu cuma ketika kematian, sekarang sampai kelahiran ditanggung. min ajaibun. Jadi yang sunnah adalah dimasak dan dibagikan kepada kaum muslimin. Apakah mereka diundang atau kita kirim, itu tidak masalah. Dan tidak harus ada acara seremonial. Tidak ada ketentuan ada acara seremonial. Cuma biasanya kalau kita mengundang orang untuk makan, di situ ada ustaznya menyempatkan diri untuk dakwah, sekaligus untuk mengingatkan, untuk menambah ilmu itu tidak masalah. Karena dakwah itu di setiap kesempatan. Sampai nanti kalau Alaihi Wasallam dalam keadaan jalan-jalan bersama kaum muslimin pulang dari perang atau mau berangkat perang dalam keadaan berjalan, belum sempat memberikan pelajaran dalam berbagai sumpah. Apalagi kesempatan orang lagi senang karena makan-makan. Ini adalah momentum yang pas untuk memberikan dakwah. Ya. Tetapi kalau harus atau dilazimkan setiap kali ada ini berarti harus ada ceramah. Nah, ini menjadi tidak akhirnya. Ya. Maksud menimbang rambut itu untuk apa? Lalu rambutnya dibuang atau dipukul? Pertama yang perlu dipahami adalah bahwa rambut yang dibawa ketika Ali itu adalah rambut penyakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ali wa ada. Dan dihilangkanlah penyakit darinya. Yang maksud penyakit di sini adalah rambut, rambut yang dibawa. Sejak lahir itu harus dicukur semua, itu berpotensinya. Itu yang ditimbang. Kemudian segera timbangan rambut tersebut disodokan dengan Ya, Bagaimana kalau dulu sebelumnya anti korban sudah dewasa kita akhirnya tadi sudah Ini saya kontrol sudah datang belum? Kalau sudah datang masih tahu saya Dia jangan meminta Waktu beliau Saat bagaimana hukum menempatkan nama Allah dan Muhammad bisa disejajarkan seperti nama Allah dan Muhammad di masjid ini? Jangan sebut tuan masjid ini ya itu enggak enggak berada itu, enggak gitu. sopan ngomong seperti itu. Jangan begitu ini Umum aja. Enggak usah disebutkan nama kiblat atau masjid ini atau apa enggak usah. Itu sudah menjadi pemandangan umum. Yang penting kita tahu hukumnya bagaimana. Tidak seyogianya kaum muslimin membiasakan kebiasaan ini dan meneruskan kebiasaan ini. Walaupun mungkin tidak punya niat apa-apa, karena tidak mengerti atau mungkin mengikuti orang-orang sebelumnya sehingga menganggap itu biasa saja. Tetapi ini maknanya pelecehan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diselaraskan, disejajarkan dengan Allah Taala. Ini tidak boleh. Itu berawal dari pemahaman orang sufi yang kemudian tertuang juga di dalam berjanji itu tertuang di dalam sholawat salawat bid'iyah seperti sholawat nariyah sholawat api sholawat badar dan sholawat sholawat lain yang digemang-gemungkan oleh orang sufi dan dinyanyikan di persidangan di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad saw itu diyakini sebagai sumber utama alasan mengapa Allah Taala ciptakan semua ini. Mereka menyatakan laula laula. Mereka menisbatkan kepada Allah Taala. Allah Taala berfirman laula laula seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflata abadan itu tidak akan pernah menciptakan berbagai makhluk besar ini selamanya. Artinya Allah Ta'ala memiliki ketergantungan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dikembangkan dalam Qur'an al Rasul. Setiap orang mau berdoa, Rasul dulu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap Allah Taala uh, kurang bisa responsif untuk dimintai kalau seandainya tidak lewat sekretarisnya, sekretarisnya dianggapnya adalah Nabi Muhammad. Kemudian berkembang tawasulan itu dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian sampai Syekh Abdul Qadir dan juga rahimahullah taala. Nanti kalau kita bahas atau mengupas melotok ini dan janji baru kelihatan boroknya walaupun kedengarannya lagunya enak-enak Ustaz saya ingin menampilkan walimah Tuh udah pernah walimah terus dilangsungkan melangsungkan walimah ini kayaknya kalimatnya kurang pas melaksanakan walimah itu mungkin bahasa Indonesia yang pas namun di tempat memulai wanita karena sudah disepakati oleh keluarga bagaimana menyikapi hal ini boleh tetapi biayanya dari saya karena yang berkewajiban eh, e, untuk merayakannya ini adalah laki-laki itu anak dia yang laki Masalah tempatnya tidak masalah. Mungkin tempatnya laki-laki kontrakan, ya kontraktor misalnya dia kontrak, dia orang perantauan misalnya sementara uh, calon istrinya adalah orang Betawi, tua tanah, punya tanah luas, bisa saja, tapi ya harus pulang dulu ke Sumatera. Ustaz, bagaimana bila nikah terhalang waktu? itu dari ikhwan ingin walimahnya setelah selesai kuliah. Ya. Prosesnya sudah sampai tahap pengenalan keluarga. Ikhwan nah, ini bagaimana tekniknya pendekatan? bahwa orang yang disegani oleh orang tua siapa yang dipandang oleh orang tua ini kalau kita anaknya yang ngomong mau mungkin kurang ditanggapi maka cari solusi seperti itu diantaranya dan berikan alasan-alasan dengan tetap bahasa santun dan dalil-dalil yang solid. Berikan alasan-alasan yang logis. Tapi kalau memang jalan ini buntu juga, maka tetap tidak boleh memaksakan diri untuk kemudian dilaksanakan walima. Maka perkenalan, e, saling ketemu dihentikan. Karena itu berpotensi untuk lebih jauh. Dalam walimah boleh bernyanyi dan menaruh beban. Mohon penjelasan contohnya. Seperti apa? Mana contohnya? Lagu-lagu ini tidak disertai dengan musik kecuali reban. Atau yang dimaksud adalah lagu nyanyinya, lantunan syairnya, sebagaimana yang didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lagu tersebut tidak boleh mengandung syirik, tidak boleh mengandung makna-makna yang uh, apa namanya hedonistik, porno yang mungkar, ya boleh sederhana saja saat walimah saja. Dan walimah tentunya tidak sudah malam kan? Walimah itu saat makannya itu itu namanya walimah. Yang namanya walimah itu makanan itu Asalnya walimah itu adalah nama makanan. Makanan yang dihidangkan pada saat e, peresmian atau syukuran setelah menikah itu namanya walima. Jadi bukan acara, walima itu acara eh, bukan acara tetapi nama makanan. Maka sebatas makanan itu sudah selesai sudah. Tidak yang lama bahkan makanannya sudah selesai, wasiat oh, dangdutnya besok malam. Enggak boleh. Pada saat sebelum ijab kabul, perlukah selalu memulai wanita ini bukan bukan Ustaz ada yang mau meminang anak. Masya Allah. apa ini yang mana? anak buah Imam Samudra. Apa yang anak harus lakukan? Anak minta saran dari Ustaz. Ini berkaitan dengan kesolehan dan ketidaksolehan mau mempelai. Makanya saya tegaskan juga tadi bahwa wanita pun seyogianya selektif menerima pinangan orang. Siapa mereka itu? yang menerima orang seperti ini akan jauh jangkauannya karena anti akan dibawa. Perempuan akan dibawa oleh suaminya. Kalau teman saja bisa terpengaruh oleh agama temannya, apalagi istri akan didominasi agamanya oleh agama suaminya maka kalau singkatnya saja uh, usahakan untuk menolak pinangan orang ini dan keluarga yang lain atau saudaranya itu seyogianya mencarikan Aku ini jangan jangan dibiarkan pelayaran kenapa karena wali mungkin tidak mencarikan nah ada satu hal yang kaidah yang mungkin perlu dicamkan baik-baik kenapa muncul tradisi pacaran karena ada satu kewajiban wali yang diabaikan. Wali putri banyak mengabaikan hal ini. Kalau sudah lihat anaknya ini, masya Allah sudah mulai memperlihatkan kesiapan untuk menikah. Waspada orang tua yang punya anak itu. Karena kalau misalnya Ustaz punya stok enggak? <laughs> stok yang mana ini? Yang L atau yang P? Oh, yang L Ustaz menurut putri saya. Baik. Putri Bapak pengennya yang model apa? Speknya yang seperti apa? Tulis jaringan. Ternyata spek yang begini nggak ada, adanya speknya yang begini. Silakan. Setelah itu terserah anda, jangan ikut sasaran saya. Saya bukan masuk Ya. Kadang-kadang ini jamaah ini urusan perjodohan sampai urusan perjodohan kemudian mengandalkan besar Itu bahayanya kalau ternyata putrinya yang disediakan tuh Semuanya sangat menarik loh. Saya yang menarik berapa? Dalam amal apakah harus berjabat tangan? Tidak ada. Ini adalah hal yang baru yang diadakan. Tidak ada jabat tangan. Dan tetapkan walaupun tidak jabat tangan. Dalam akad apakah harus membaca syahadat? Juga nggak ada ini banyak aksesoris yang sebenarnya yang nggak ada di dalam kita. Sebulan yang lalu saya mengisi tausiah walima salah seorang mahasiswa saya di Rawamangun. Di samping Bapak Aula, Bapak Naif, ada seorang asisten. Saya kira dia asisten untuk perlu. Nggak tahunya dia mulai pasang tangan di telinganya. Ini orang mau baca Al-Quran dari itu. Kalau ada kalau baca Al-Quran, kita dengarkan. Semoga kita mendapatkan rahmat, kan gitu. Tapi ternyata apa yang dibaca itu buat batu hajat seperti awal ceramah itu. Tapi pakai gaya energi, dia baca ini. kalau saya nggak sadar ya tadi udah balik tiga kali ya baca baik apa Inna Kita berawal melangkah dalam lorong ini dari pernikahan. Masya Allah, begitu senangnya wajah-wajah kita begitu cerah mendengar pernikahan. Habis ini mati. Baru aja nikah, langsung sejak kemudian mati. Nah, kalau mati ini bagaimana? Dan harus diurus apanya? dan bagaimana mewujudnya, teori dan prakteknya disilahkan dipersilakan kepada besar orang Taala dan dari kami sampai di sini dulu ada satu informasi gembira yang uh, ingin saya sampaikan sekali lagi dari kemarin kami sampaikan mungkin jamaah di sini belum infak dan sodakoh yang disalurkan oleh bapak-bapak di minggu selama ini lewat kerja-kerja kita untuk pembangunan masjid pesantren Al-Mahad. Alhamdulillah sudah sampai pada taraf pelemasangan rangka atap bajaringan dan uh, seluruh unit sudah siap untuk naik atap kecuali masjid insya Allah bulan depan pada bulan April insya Allah awal April sudah mulai naik atap maka dari itu jaga Allah khairan semoga Allah Taala membalas eh, sedekah antum dengan balasan yang berlipat ganda sekaligus yang ingin melihat informasinya lebih luas lebih lanjut maka silakan mulai hari Selasa besok jam 10 pagi hari Selasa besok jam 10 pagi Bapak-bapak ibu-ibu sudah bisa mengakses website kami pada uh, alamat www.maharuna.com M A H A E U N A Belum datang? Salah info katanya. Ya, nggak apa-apa kita mau ngobrol dengan saya dulu sebelum beliau datang. Uh,